Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala masih dalam pembahasan Al-Khas pada pertemuan yang berlalu kita telah sebutkan tentang Al-Mukhassis Al-Muttasil oh, khusus yang sifatnya muttasil bersambung dalam satu kalimat <coughs> berikutnya kata beliau Al-Mukhassisul Munfasil oh, khusus yang sifatnya munfasil terpisah atau berdiri sendiri kata beliau rahimahullah al-mukhassisul munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi wa huwa thalathatu asya' al-hissu wal aqlu syar'u al-mukhassis al-munfasil itu adalah sesuatu yang berdiri dengan sendirinya ini berdiri sendiri dan terbagi menjadi tiga yang pertama al-hissu yang kedua al-aqlu dan yang ketiga asy-syar'u al-hisb rasa atau perasaan yang kedua al-aql al yang ketiga, asyara'u, syariat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Jadi, uh, eh, at-taksis atau pengkhusus al-mukhassis yang dimaksud di sini yang mengkhususkan sesuatu atau lafat yang umum. Nah, ya. Beliau sebutkan ada tiga, tiga jenis. Yang pertama al-his, ini perasaan. Yang kedua al-aql, akal. Dan yang ketiga asy syariat, Ya. Kata beliau, at-takhsis bil his yang dimaksud di sini adalah bimakna annahu ya'ti lafzun amun. Dallal hissu ala annahu laisa ala umumihi. Nah, wal hissu munfasilun min dal anid dalil ami. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maksudnya ya, mukhassis berupa al-his itu adalah ya maknanya ada lafat umum ya dalam dalil tapi his perasaan kita menunjukkan bahwasanya keumuman dalil itu tidak berada di atas keumumannya. Nah, sedangkan al-his perasaan ini tentunya munfasil terpisah dari dalil dalil yang umum kata beliau. Nah, nanti akan datang uh, contoh-contohnya Allah taala. Yang kedua at-takhsis bil akal, ini al muhasisnya berupa akal. Bimakna maksudnya annahu ya'ti lafzun amun dallal aqlu ala annahu laysa ala umumihi. Ada e, lafaz yang umum ya. Akal kita menunjukkan bahwasanya itu tidak berlaku di atas keumumannya. Nah, artinya nanti ada ada pengkhususan, dikhususkan dengan akal. Akan datang nanti rinciannya insyaallah taala. Nah, wasalithu yang ketiga kata beliau at-takhsis syara' Takhsis yakni al-mukhassisnya berupa syariat. yakni ada lafaz umum ya syariat menunjukkan syariat di sini maksudnya nusus atau dalil dari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, ijma dan dan kias akan datang nanti insyaallah taala. Nah. Baik. Kata beliau, misal misal misal takhsisi bil his. Contoh takhsis pengkhususan dengan al his, yakni al mukhassis al munfasilnya adalah al his perasaan qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala an rihi adin tentang uh, angin ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan oleh Allah kepada Ad. Nah, Allah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Ahqaf dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha angin itu menghancurkan kulla syai'in segala sesuatu bi amri rabbiha dengan perintah Tuhannya ini dengan perintah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, fa innal hissa dalla ala annaha lam tudammir lam tudammiris samaa wal arda. Perasaan ya menunjukkan bahwasanya ya his keadaan atau perasaan menunjukkan bahwasanya angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Nah, tapi Allah sebutkan kulla segala sesuatu. Ya, ditaksis dengan uh, al-his perasaan bahwasanya uh, angin tersebut tidak menghancurkan segala sesuatu. Ya, ada ada yang dikhususkan. Ya, terbukti langit dan bumi tidak tidak binasa, tidak hancur. Nah, akan tetapi kata beliau rahimahullah taala ya muktada atau konsekuensi tidak hancurnya langit dan bumi itu ya disebutkan juga eh, oleh beliau rahimahullah taala Eh, lanjutan dari ayat ini ya karena kalau disebutkan angin itu menghancurkan segala sesuatu berarti tempat tinggal mereka hancur kan begitu semuanya hancur ya, ternyata tidak demikian ada tempat-tempat tinggal mereka yang tidak hancur disebutkan dalam uh, ayat tersebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 25 Allah berfirman fa'asbahu la yura illa masakinuhum maka jadilah mereka ya tidak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka saja nah Masya Allah Ta'ala disebutkan angin tersebut ya, mengangkat mereka ke atas kemudian setelah itu dilemparkan kembali ke bawah ya sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mereka. Nah, Masya Allah taala. Berikutnya kata beliau wa mithalut taksis bil akli. Contoh taksis pengkhususan dengan akal. Ya, ini yang menunjukkan akal menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan dan e, itu tidak berlaku dalam keumumannya. Contohnya firman Allah dalam surat Ar-Ra'du ayat 16. Surah Ar-Ra'du ayat 16. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Nah, kata beliau rahimahullah, fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghaira makhluqatin. Akal menunjukkan ya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang bisa kita pahami dengan akal kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dirinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Berarti kulla syai'in di sini, kulli syai'in di sini tidak termasuk zat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita beliau rahimahullah taala, "Wa minal ulama'i man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli laysa min al amil makhsus wa inna ma huwa min al amil ladhi urida bihi al khusus nah sebagian ulama berpendapat bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengan al-his wal aql dengan perasaan atau kondisi dan akal dua tadi al-his wal aql Sebagian ulama berpendapat itu tidak termasuk dalam kategori al-amul al-makhsus. Laisa minal amil makhsusi. Tidak termasuk ke dalam kategori sesuatu yang umum yang dikhususkan. Wa innama huwa minal am alladhi urida bihil khusus. Akan tetapi itu masuk dalam kategori al-am alladhi urida bihil khusus. Al-am yang dengannya di, di, diinginkan kekhususan darinya. Nah, walaupun sebenarnya eh, di sini eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau sebutkan perbedaan antara eh, al-amul makhsus dan al-am alladhi urida bihil khusus. Ya, dua istilah yang berbeda. Yang pertama al-amul makhsus, yang kedua al-am alladhi urida bihil khusus. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dua perbedaan kalau Eh, kata al-am alladhi urida bihil khusus ya pada asalnya lam yakun umumuhu muradan min, min, min awalil amr keumumannya ya itu memang tidak diinginkan memang dari awal sejak awalnya artinya memang tidak termasuk dalam keumuman itu nah sisi yang itu bedanya dengan apa al-amul maksus ya ini sisi yang pertama sisi yang kedua kalau al-am urida bihil khusus kata beliau ya kalau dilakukan pengecualian atau pengkhususan dari al-am alladhi urida bil khusus ya ini akan uh, memunculkan uh, al-qubh al istisna di dalamnya yakni uh, eh, dianggap jelek atau dianggap sesuatu yang uh, tidak baik dari sisi lafat ya, pengkhususan atau pengecualian pada al-am alladhi urida bilah khusus. Nah, itu kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ya, kesimpulan dari guru kami ya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatsri hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya khilaf ini atau perbedaan eh, istilah ini kata beliau adalah khilafun lafzi, khilaf lafzi. Jadi mau pakai al-am al-amul makhsus boleh, mau pakai al-am uri alladhi urida bil khusus pun dibolehkan. Nah. Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian beliau jelaskan, Syekh Muhammad bin uh, Muhammad bin Salih al rahimahullah menjelaskan ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengan al-his wal aql itu tidak termasuk dalam kategori al-amul makhsus. Ini bukan masuk dalam pembahasan al-amul makhsus, tapi yang yang uh, dikhususkan dengan al-his wal aql itu masuk dalam kategori al-am alladhi urida bihil khusus. Berarti memang dari awalnya ya tidak termasuk di dalamnya. Seperti tadi ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Berarti memang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam kategori sesuatu itu tadi. Nah, Masya Allah taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta. Ya. Yang dicipta adalah makhluk. Kalau Allah pencipta berarti Allah bukan makhluk, begitu. Nah, ketika kata beliau, idil makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimi wal mukhatabi min awal amr. Karena sesuatu yang di, di, di, dalam al-am urida bihul khusus tadi itu memang tidak diinginkan di awal perkara oleh sang pembicara atau mukhatab. Nah, wahadihi hakikatul amil ladzi urida bihil khusus. Inilah hakikat al-am alladhi urida bil khusus sesuatu yang umum yang diinginkan kekhususan dengannya ya sesuatu yang umum yang diinginkan kekhususan dengannya nah masya Allah taala ya itu uh, menurut pendapat sebagian ulama nah oleh karena itu kalau kita uh, mengambil pendapat bahwasanya kalau begitu dia bukan al-amul maksus tapi disebut sebagai al-am alladhi urida bihil khusus ya kalau begitu tidak ada taksis dengan al-his wal aql ya berarti langsung loncat ke mana ke poin yang ketiga yaitu at-taksis bisyar'i at-taksis bisyar'i pengkhususan ya yang mengkhususkan itu adalah asyar syariat nah kata beliau wa amma at-takhsisu bisyar'i adapun taksis pengkhususan dengan syariat fa innal kitaba was sunnata yukhassisu kulla minhuma bimithlihima wabil ijma'i wal qiyas maka sungguhnya kalau pengkhususnya dengan syariat kata beliau sesungguhnya Alkitab ini Al-Qur'an dan sunnah itu mengkhususkan masing-masing di antara keduanya dengan yang semisal dengannya demikian pula mengkhususkan uh, yang menjadi taksis atau mukhassis di situ adalah al-ijma dan qiyas nah masyaallah Ta'ala. Kalau begitu, al-mukhassisat al-munfasilah al-mukhassis yang munfasilah atau yang munfasil itu ada empat. Nah, yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang, ketiga, yang keempat Kias. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berarti kalau kita masuk ke dalam rinciannya secara menyeluruh, ya, ada delapan. Ada delapan. Ya. Yang pertama takhsisu kitabin bikitab mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran maksudnya mengkhususkan ayat dengan ayat Al-Quran dan satu ayat ya dikhususkan dengan ayat yang lain ya terpisah beda ayat ya ini yang pertama rincian yang kedua takhsisu kitabin bisunnah pengkhususan ayat dengan menggunakan hadis-hadis Nabi SAW dengan sunnah artinya apa sunnah Nabi SAW bisa mengkhususkan ayat. Ya. Yang ketiga, taksis sunnatin bikitabin. Mengkhususkan sunnah, ini kalau ada hadis yang umum, tapi ditaksis, dikhususkan dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, taksis sunnatin bisunnah. Mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Maksudnya, mengkhususkan hadis yang umum dengan menggunakan hadis yang khusus hadis yang lain yang mengkhususkan. Jadi ada dua hadis, satu hadis bermakna umum, tapi ada hadis yang kedua ya mengkhususkan makna yang umum tadi. Nah, itu susun nanti ini bisunnah. Nah, sudah berapa? Empat. Nah, taksis kita di kitab, taksis kita sunnah, taksis sunnah di kitabin, taksis sunnah bi sunnah. Yang, ke, yang kelima, takhsisu kitabin bi ijma' mengkhususkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan ijma. Ijma ini kesepakatan kaum muslimin. Akan datang nanti uh, ijma akan datang uh, khusus pembahasannya Allah taala. Nah. Ya. Yang ketujuh, ya, takhsisu kitabin biqiyas, mengkhususkan kitab ini ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan dengan kias. Afan yang keenam ya. Ya. Yang ketujuh, takhsisu sunnatin di ijma mengkhususkan sunnah yakni hadis Nabi dengan ijma ya dan yang kedelapan yang terakhir takhsisu sunnatin bi qiyas mengkhususkan sunnah Nabi SAW yakni hadis-hadis Nabi SAW dengan menggunakan qiyas ini semua insya Allah taala akan datang satu persatu uh, rinciannya biiznillah taala wallahu taala alam ini dapat kita sampaikan uh, mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan sampai di sini ya mudah-mudahan bisa dipahami sedikit demi sedikit ya semoga Allah SWT beri taufik kepada kita semua untuk memahami apa yang telah disampaikan dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin